السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك محمدين وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak masih kita rasakan sampai pada kesempatan ini ya. Di antara nikmat yang besar bahkan itu adalah nikmat terbesar yang kita yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan Islam yang kita miliki dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kokohkan hal tersebut pada diri kita sampai akhir hayat kita amin amin ya rabbal alamin ya salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Baik kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan uh, kajian uh, di dengan kitab Umdatul Ahkam Dan alhamdulillah kesempatan ini kita masuk di bab baru yaitu bab seputar salat gerhana ya. Bab seputar salat gerhana ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala uh, berikan kepada kita nikmat berupa kesempatan untuk terus menggali uh, agamanya ya dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Uh, salat gerhana ya, disebut dalam bahasa Arab dengan al-kusuf ya. Dengan al-kusuf ya. Gerhana itu sendiri disebut dengan al-kusuf ya. Dan juga disebut dengan al-khusuf ya. Kusuf dan al-khusuf ya. Keduanya uh, memiliki makna yang uh, sebagian para ulama ada yang membedakan uh, bahwasannya kalau kusuf untuk gerhana matahari, kalau khusuf pakai kha ya, pakai kha khusuf itu untuk gerhana rembulan, gerhana bulan. <clears throat> Berdasarkan ayat di mana Allah berfirman wa khasafal qamar ya, wa khasafal qamar dan demi rembulan yang cahayanya hilang ya, khasaf ya, khusuf. <clears throat> Sedarnya khusuf. Khasaf wa khasafa khasafanya adalah fi'il madhi ya, fi'il. Ah, dengan ayat ini Sebagian ulama membedakan bahwasannya khusuf itu khusus untuk gerhana rembulan dan kusuf pakai kaf itu untuk gerhana matahari. Wallahu alam ya kata Syekh Shalih Fauzan as-sahih annahuma makna wahid ya. Kata Syekh Shalih Fauzan yang betul adalah antara keduanya kusuf maupun khusuf itu artinya rem, uh, gerhana untuk rembulan maupun untuk uh, untuk matahari ya khusuf ya untuk gerhana bulan maupun matahari khusuf juga sama uh, eh, yaitu gerhana apakah eh, itu rembulan ataukah matahari yang jelas uh, adalah al-khusuf maupun khusuf makna huma artinya adalah taghayyurus syamsi wal qamar perubahannya adanya perubahan matahari dan rembulan yang dimaksud adalah taghayyuru nuri syamsi wal qamar adanya perubahan uh, cahaya rembulan maupun cahaya matahari ya itulah yang disebut dengan gerhana ya itu yang disebut dengan gerhana tentunya uh, rembulan juga disebut uh, bisa terjadi gerhana karena dia memiliki cahaya ya tentunya itu adalah cahaya yang merupakan pantulan dari cahaya matahari kita bisa melihat bagaimana juga terang menderangnya uh, rembulan di malam hari sehingga uh, memungkinkan yang namanya terjadi uh, gerhana ya, ya tertutupi <clears throat> sehingga tidak terlihat cahayanya hilang hilang cahaya rembulan tersebut ketika terjadi gerhana ya, artinya tidak hanya matahari saja yang bercahaya ah, terkadang juga rembulan disebut dengan uh, uh, terkadang juga rembul, uh, sering rembulan disebut dengan uh, hal yang bercahaya ya Eh, wasyamsu diyaun wal qamaru nura wal qamara nura eh, matahari punya dia cahaya dan rembulan juga punya nur punya cahaya ya sekalipun di situ dibedakan antara penyebutan cahaya untuk matahari dan penyebutan untuk cahaya untuk rembulan ya Allah sebutkan ya eh, cahaya untuk matahari adalah dengan dia ya kalau penyebutan cahaya untuk rembulan Allah sebutkan dengan nur. Wal qamara nura ya. Dan rembulan juga bercahaya namun cahayanya penyebutannya dengan nur. Tentunya uh, kalau dia adalah cahaya yang memiliki panas ya. Tapi kalau nur adalah cahaya yang tidak membawa panas ya sehingga cahaya yang diberikan dipantulkan oleh rembulan ke muka bumi ini adalah cahaya yang yang tidak panas. Namun kalau matahari cahayanya adalah cahaya panas sehingga disebut penyebutannya pun berbeda. Ala kulli hal intinya kedua hal tersebut uh, memiliki cahaya dan memungkinkan untuk terjadi uh, gerhana atau hilangnya cahaya tersebut ya tertutupinya cahaya tersebut dengan adanya gerhana itu. Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan uh, gerhana uh, matahari itu terjadi ada amma kusuful qamar au khusuful qamar atau gerhana rembulan itu adalah terjadi ketika idza hadzal qamar asyams ya apabila uh, mat, uh, rembulan itu sejajar dengan matahari ya wasaratil ardu bainahuma dan bumi ini ada di antara keduanya maka disebut dengan rembulan uh, disebut dengan gerhana rembulan ya apabila antara bumi antara bulan dengan matahari itu sejajar dan bumi ada di tengah-tengah ya sehingga cahaya rembulan yang harusnya kelihatan dari bumi jadi tertutupi oleh bayang-bayang bumi ya, oleh bayang-bayang bumi. Kenapa? Karena bumi ada di tengahnya antara matahari dengan rembulan, ya. Karena kan rembulan ini harusnya memantulkan cahaya. Namun karena ada bumi di tengah-tengah antara matahari dengan rembulan sehingga adanya eh, bayang-bayang uh, bumi ini menutupi rembulan sehingga tampak uh, rembulan itu menjadi gelap ya yang itu disebut dengan gerhana itu disebut dengan gerhana dan ini eh, kata saya Saleh Fauzan ini yu'raf bil hisab bisa diketahui juga dengan hisab ya dengan perhitungan ya tentu yang eh, memiliki eh, keilmuan di dalam hal itu sering sering memperhitungkannya ya ini kalau terjadi gerhana rembulan ya jadi matahari atau rembulan eh, bumi itu ada di antara matahari dengan rembulan. Sementara rembulan ini dalam kondisi sejajar dengan matahari sehingga eh, bayang-bayang rembulan menutupi eh, bulan sehingga hilanglah yang namanya cahaya dari rembulan itu. Tidak terlihat dari muka bumi. Ya, ini ini kalau Eh, terjadi gerhana rembulan. Bagaimana kalau terjadi gerhana matahari ya? Wa amma kusufu syamsi adapun ya, gerhana matahari adalah fasababuhu annal qamar yakunu tahta syams ya. Tahta syamsi. Bahwasanya rembulan itu ada di bawah matahari ya. Ibaratnya berarti kalau tadi yang di tengah bumi kalau rembu, uh, uh, gerhana matahari yang di tengahnya itu Eh, rembulan yang tengahnya bulan fayahjubu nuruha 'anil ardi sehingga bulan itu menghalangi cahaya matahari dari bumi wala yakunu hadza eh, eh, cahaya matahari seharusnya sampai ke bumi kemudian ternyata antara matahari dengan bumi terhalangi oleh rembulan ya. sehingga tertutuplah cahaya matahari itu ya maka terjadilah namanya gerhana matahari. Kalau yang ditutupi eh, kalau yang tertutupi matahari disebut gerhana matahari, kalau yang tertutupi rembulan berarti uh, yang uh, disebut dengan gerhana rembulan ya. Taib. Ya, intinya itu uh, bagian daripada uh, apa yang terjadi dari alam semesta ini ya adanya gerhana matahari. Namun kita sebagai seorang muslim apa sih sikap kita ketika hal itu terjadi? Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang baik ketika gerhana itu terjadi ya. Taib. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya gerhana ini bisa uh, bisa bisa diperhitungkan ya dalam ilmu hisab ya, bisa diperhitungkan. Tapi kata Syekh Shalih Fauzan wa kaunuhu yudraku bil hisab la yamna'u ay yakhafa minhu. Ya. Sekalipun uh, gerhana ini bisa diketahui dengan hisab, maka bukan berarti ini uh, kita merasa aman darinya dan tidak merasa takut ya. Gerhana ini hal yang harusnya menjadi kita kita menjadi takut ya. Artinya adanya gerhana ini bukan semata-mata ini wah kita jadi saksi sejarah nih eh, bisa menyaksikan adanya gerhana jadi kebanggaan tersendiri ya bukan itu sebagai seorang muslim ya hendaknya justru terjadinya gerhana ini adalah uh, hal yang bisa membuat kita uh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa kita ini uh, orang yang lemah ya dan Allah Subhanahu wa taala mampu akan hal itu ya itu bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa taala, karena kehendak Allah. Dan demikianlah sikap yang ditampakkan oleh Rasulullah kepada kita, ya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti kita sebutkan dalam hadis ya. Rasulullah kharaja faz'an yakhsha an takuna sa'ah. Ketika rembul uh, gerhana rembulan terjadi di zaman Rasulullah, uh, maka Rasulullah keluar rumah dalam kondisi ketakutan, ya. kekhawatiran. Jangan sampai ini adalah awal mula tanda dari kekia, eh, awal mula kiamat ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Takut. Ya. Ini sikap Rasulullah bagaimana ketika melihat uh, gerhana, ya bukan malah justru ini wah siap-siap dengan uh, mungkin kamera yang canggihnya supaya bisa mendapatkan uh, momen gerhana yang paling ideal yang paling bagus ya kemudian menjadi kebanggaan sendiri dengan memposting hasil uh, jepretannya bukan itu semata-mata ya terjadinya gerhana ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan itu harusnya membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan khawatir ya jangan sampai ini adalah sebuah uh, awal dari kehancuran dunia ya kayak kiamat ya Lalu kalau itu yang menjadi sikap kita ketika terjadi gerhana ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir akan apa yang terjadi, maka uh, disebutkan bahwasanya Ibnu Taimiyah ya bagi orang yang mengetahui karena tadi kita sebutkan ini bisa diketahui dengan hisab ya. Maka hendaknya tidak ngasih tahu ya. Hendaknya tidak ngasih tahu Kata Sosial Fauzan mengatakan, "Walakin makan ahlul hisab yu'linuna hadha lin-nas qabla huduthihi hum ya'rifunahu mundu qadimin." Akan tetapi hendaknya tidak ya, maka ahlul hisab hendaknya ahlul hisab ini yang memperhitungkan akan terjadinya gerhana ini untuk tidak mengumumkan sebelum terjadinya gerhana ya. Ya, sekalipun dia sudah tahu sejak lama ya mungkin tahun depan eh, di, sudah diperhitungkan bahwa akan ada terjadi gerhana, maka harusnya ya, untuk tidak diumumkan kepada khalayak umum ya. Sebagaimana kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa ya. Kenapa sih Enggak nggak boleh disampaikan ya. Takutnya ah, yu'athiru hadha 'ala al-'awam alal awam wa idhabul khasyah wal khusyu' wal haibah yang takutnya khawatirnya kalau disampaikan kepada khalayak umum ah, ah, bahwa hari ini jam sekian mau akan terjadi gerhana ini membuat e, hikmah dari terjadinya gerhana itu hilang dari kaum muslimin ya padahal hikmahnya itu adalah membuat supaya e, agar kita itu merasa takut kepada Allah ya tapi kalau sudah tahu, wah ini nanti akan terjadi sebenarnya, ini uh, akan mengurangi rasa takutnya kepada apa yang akan terjadi dari gerhana ini ya. Maka uh, sebetulnya sebetulnya sebetulnya ini tidak tidak diperkenankan ter, eh, tidak diperkenankan untuk dikonsumsi halayak terlebih dahulu sampai hal itu betul-betul terjadi ya. Bahkan kata saya Salih Fauzan ya, Ah, boleh jadi bal rubbama yu'linuna nahada ya karena di bo, boleh jadi karena diumumkan lebih dulu ya bahwa hari ini jam sekian akan terjadi gerhana yastajilu ba'du syabab sebagian orang ada orang-orang yang uh, bersegera melakukan eh, bukan dalam rangka bersegera kebaikan ya. Artinya dia dia cepat-cepat uh, belum pasti bahwa itu terjadi gerhana atau mungkin terjadi gerhana secara perhitungan tapi karena mungkin mendung ya. Jadi nggak kelihatan gerhananya, sebagian orang tetap melakukan sholatnya. Ya, sholat sholat kusufnya, sholat gerhananya. Nah, maka ini eh, sholatnya sebelum waktu gerhana. Seandainya demikian terjadi eh, Hal ini mungkin dikarenakan karena uh, informasi atas dasar hisab, uh, perhitungan gerhana ini sudah dikonsumsi oleh khalayak, kemudian dia belum uh, lihat adanya terjadi gerhana sudah mulai sholat ya dengan berdasarkan informasi tadi ya. Harusnya ya dia betul-betul uh, terjadi bahwa gerhana itu betul-betul terjadi barulah sholat ya barulah sholat ya karena nggak bisa kalau belum terjadi kemudian sholat ya. Sebagaimana hal ini ya sholat gerhana ini juga sebagaimana sholat lima waktu yang memiliki waktu ya yang memiliki uh, memiliki waktu tertentu ya sebagaimana sholat duhur asar maghrib isya ya subuh ini memiliki waktu tertentu dan demikian juga dengan sholat gerhana memiliki waktu tertentu ya waktunya adalah ya ketika gerhana itu mulai terjadi Nah, kalau belum terjadi ya, karena cepat-cepat sholat ya takut ketinggalan mau lihat gerhananya cepat-cepat sholatnya ya lebih dulu ah, maka sholatnya tentunya belum masuk waktu ya dan itu enggak sah termas uh, statusnya ya Taib Taib muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita masuk di hadis yang pertama ya عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع, أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات رواه البخاري ومسلم دري عائشة رضي الله عنها anna syamsa khasafat bahwasanya di zaman Nabi ini uh, rembulan ini khasafat dia gerhana nah, uh, matahari itu gerhana khasafat ala ahdi Rasulullah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian Rasulullah mengutus munadiyan yunadi uh, orang yang menyeru ya untuk menyeru akan salat ya untuk menegakkan salat Kemudian dia mengatakan as-salata jami'ah. Idhabu ihdiru salat jamiah Ya. Hadirilah oleh kalian salat berjamaah. Yang dimaksud adalah salat gerhana ini. Fajtama'u maka para sahabat pun bertemu berkumpul wa taqaddama dan Rasulullah kemudian maju untuk menjadi imam fakabbara wa shalla arba'a raka'atin kemudian Rasulullah salat dan bertakbir kemudian Wasallahu arba' rokaatin fi arba'a raka'atin fi raka'ataini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan empat rakaat dalam dua ruku wa arba sajadatin dan dengan empat sujud ya rawahul bukhari wa muslim. Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Tentunya yang pertama ini menjelaskan terkait dengan tata cara salat gerhana itu sendiri ya. Perlu kita ketahui bahwasanya di, di zaman di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gerhana itu terjadi hanya satu kali yaitu pada saat ini nih ya, gerhana matahari ya gerhana matahari dan tadi disebutkan bahwasanya sebagian ulama mengatakan membedakan istilah khusuf dengan khusuf kalau khusuf untuk rembulan sebagaimana ayat wa khasafal qamar kalau khusuf untuk matahari ya maka dengan hadis yang pertama ini kita bisa membantah bahwasanya kusuf dengan khusuf itu tidak memiliki makna yang khusus untuk rembulan atau matahari. Ya. Sebagaimana Aisyah mengatakan anna syamsa khosafat ya. Bahwasanya matahari itu khosafat dengan kata khosafat. Padahal tadi kata pendapat yang pertama khosafat itu untuk rembulan. Tapi ternyata di sini disebutkan matahari juga disebut dengan khosafat. Maka uh, ini menguatkan bahwasanya kusuf maupun khusuf itu tidak memiliki makna khusus untuk rembulan atau untuk uh, matahari namun keduanya memiliki makna yang sama ya. Taib. <clears throat> khasafat syamsu al anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya matahari terjadi gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ma hasal al-kusuf illa marratan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam li syamsi. Tidaklah terjadi gerhana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya sekali saja yaitu gerhana matahari ya. Jadi hanya satu kali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini gerhana matahari. Kemudian Faba'atha munadiyan yunadi. Rasulullah mengutus seorang penyeru untuk menyeru as-salata jami'ah untuk menyeru untuk melakukan salat, menegakkan salat gerhana. Dengan hal ini dalilun ala anna salat al-kusuf yunada laha. Ini menjadi dalil bahwasannya salat gerhana itu uh, diseru atau di dipanggil kaum muslimin untuk menegakkannya ya wa annaha tusyra'u jama'ah fil masjid tusyra'u jama'atun fil masjid dan dia disyariatkan untuk dilakukan dengan berjamaah di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahiya minan nawafil allati tusyra'u lahal jamaah maka dia termasuk di antara ibadah sunnah yang dilakukan dengan uh, berjamaah dan diseru dengan lafaz as-salata jami'ah ya ibaratnya azan ya, azan maknanya juga nida panggilan seruan untuk salat namun lafadznya uh, untuk salat khusuf atau salat gerhana adalah as-salata jami'ah ya as-salata jami'ah ya bukan dengan azan yang uh, untuk menyeru salat lima waktu ya ini juga menjadi uh, penegasan pembahasan sebelumnya bahwasannya azan itu hanya berlaku untuk uh, sholat lima waktu dan ini ya sehingga sholat Id di pembahasan sholat Id kemarin kita sebutkan bahwasanya sholat Id itu tidak ada adannya ya tidak ada adannya. Kemudian fakharaja sallallahu alaihi wasallam ya fil hadis tsani ya disebutkan dalam hadis yang nanti kita baca hadis yang kedua bahwasanya ketika Rasulullah mendapati terjadi gerhana kharaja musri'an beliau keluar dengan cepat ya yajurru ridaahu yakhsha an takuna sa'ah ya beliau menjulurkan uh, selendangnya uh, kemudian dengan cepat-cepat beliau khawatir akan terjadinya kiamat ya fa al mubadarah inda husulil kusuf nah, ini maka dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika terjadi gerhana adalah hendaknya kita bersegera untuk melakukan salat ya, melakukan ibadah ya. Wa tabda'us salatu bi bidayatil kusuf dan salat gerhana itu dimulai dengan mulainya gerhana wa tantahi bi nihayatihi dan habisnya waktu salat itu dengan habisnya waktu gerhana. Wala tusalla qabla hudutsil kusufi au ba'dahu dan tidak dilaksanakan sholat sebelum terjadinya gerhana atau setelahnya. Nah, tadi kita sebutkan kalau setelah sebelum terjadi sudah eh, cepat-cepat uh, cepet -cepet sholat maka ini uh, hal yang tidak dituntunkan, nggak boleh ya. Wa inna ma tabda'u bi bidayatihi. Tubda'u bi bidayatihi. Tabda'u bi bidayatihi. Salat itu dimulai dengan mulainya gerhana. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Fasallu wad'u hatta yang kashifa ma bikum." Ya. ya. Salatlah kalian dan berdoalah kalian sampai yang kashifa ma bikum sampai uh, gerhananya itu selesai ya, sampai gerhananya itu selesai. Taib kaum muslimin ya. Kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana beliau melakukan salat uh, gerhana. Ini sifat salat gerhana nih. <clears throat> Fakabbara wa salla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadatin. Rasulullah bertakbir sebagai takbiratul ihram ya. Sebagai takbiratul ihram. Kemudian wa salla arba'a raka'atin. Kemudian beliau mulai salat dan kemudian melakukan ruku dalam satu rakaat eh, melakukan ruku dengan empat empat ruku ya dalam dua rakaat arba'a raka'atin empat ruku fi ini dalam dua rakaat wa arba'a sajadatin dan uh, e, salat dengan empat sujud ya ini sifat salat salat gerhana bagaimana caranya ya caranya adalah yukabbiru takbiratul ihram dia mulai dengan takbiratul ihram kita mulai dengan takbiratul ihram Thumma yastaftihu kemudian beliau kemudian beliau membaca eh, istiftah kemudian baca surat Al-Fatihah jahriyah dengan jahr dengan bersuara keras thumma yaqra'u ba'daha suratan kamilah kemudian setelah itu Rasulullah membaca uh, satu surat sempurna suratun tawilatun surat yang panjang yaqra'u ba'daha qira'ah tawilah. Ya, setelah salat setelah surat Al-Fatihah itu dibaca panjang sekali hatta ja'a fil hadis sampai disebutkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW membaca surat setelah Al-Fatihah itu uh, adalah nahwan min qiraati suratil baqarah seperti membaca surat Al-Baqarah ya saking panjangnya bacaan Rasulullah SAW ketika sholat gerhana itu ya au nahwan min mi'ati ayah atau semisal seperti membaca 100 ayat ya. Intinya fayutilul qiraah beliau panjang sekali baca baca setelah Al-Fatihah itu. Setelah membaca itu thumma yarka'u ruku'an tawilan. Kemudian ruku' dengan ruku' yang panjang juga. Nahwan min qiyamihi yang semisal dengan yang hampir semisal dengan berdirinya tadi ya. Uh, berdiri Al-Fatihah kemudian surat setelah Al-Fatihah panjang, kemudian ruku. Rukunya panjang seperti berdiri ya. Tsumma yarfa'u kemudian angkat uh, dari ruku, bangkit dari ruku dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd ila akhirih, tsumma yaqra'ul Fatihah. Setelah setelah uh, bangkit dari ruku dan mengucapkan Rabbana walakal eh, sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd kemudian Rasulullah membaca lagi apa uh, surat thumma yaqraul fatihah kemudian baca lagi surat al-Fatihah thumma yaqra'u ba'daha qira'ah tawilah kemudian baca lagi yang panjang lagi setelah al-Fatihah cuman lebih pendek dari yang pertama ya statusnya panjang tapi lebih pendek dari yang pertama kemudian rukuk lagi yang panjang uh, tapi lebih pendek dari rukuk yang pertama kemudian barulah sujud seperti sujudnya nahwan min qiyamihi hampir semisal dengan Eh, berdirinya kemudian duduk di antara dua sujud kemudian mengucapkan Rabbi gfirli kemudian uh, sebagaimana dalam salat ya sembais sujud sujud dan tawil kemudian sujud yang kedua dengan sujud yang panjang uh, ini adalah uh, dihitung dengan satu rakaat ya tadi dihitung satu rakaat berdiri takbiratul ihram istiftah al-fatihah surat ruku' berdiri lagi i'tidal, kemudian uh, baca Al-Fatihah lagi, kemudian surat lagi, kemudian rukuk lagi, kemudian sujud, uh, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi dan itu dihitung satu rakaat. Rakaat kedua dilakukan uh, sama seperti rakaat pertama namun dengan uh, durasi yang lebih pendek ya. Nah, ini tata cara salat gerhana, tata cara salat dilakukan dengan dua rakaat ya Taib ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul, oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana Rasulullah melakukan salat gerhana tersebut ya. Taib. Berikutnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis yang kedua dari bab ini adalah hadisnya dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badriyah radhiyallahu anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس فإذا فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم رواه البخاري ومسلم Dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri semoga Allah meridainya beliau mengatakan Rasulullah bersabda Rasulullah ini mengatakan Rasulullah bersabda Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah keduanya tanda dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yukhawifullahu bihi ma ibadah Allah menakut-nakuti dengan keduanya hambanya. Ya. Menakut-nakuti hambanya dengan rembulan dan matahari wa innahuma la yan la yankhasifani li mauti ahadin minan nas dan keduanya tidaklah gerhana ke, dengan adanya kematian seseorang ya fa idza ra'aitum minha syai'an apabila di antara kalian apabila kalian melihat gerhana fasallu maka salatlah wad'u hatta yang kasyifa ma bikum dan berdoalah sampai gerhana itu habis ya <clears throat> Hadis ini ya menerangkan kepada kita hikmah ah, dari terjadinya gerhana. bahwasanya yang namanya gerhana ini annahu takhwifun lil ibad ya. Ini adalah uh, alat untuk Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hambanya yang tadinya lalai ya, kemudian menjadi ingat takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tadinya mungkin terlupakan dengan kesibukan duniawi yang yang melalaikan. Maka dengan terjadinya gerhana diharapkan ini menjadi pengingat menjadi uh, cambuk untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini adalah hikmah terjadinya gerhana ya <clears throat> yang kedua bahwa hikmah uh, terjadinya gerhana atau uh, ya uh, hikmah terjadinya gerhana sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah adalah ibtalu ma kana alaihi ahlul jahiliyah yang membatalkan ya, membantah keyakinan ah, orang-orang jahiliyah bahwasannya annahum ya'taqiduna anna al-kusufa yadullu ala huduthi syai'in bahwasannya gerhana itu mereka katakan itu berkaitan dengan kejadian sesuatu yang besar ya uh, imma mauti ah azimin wa imma wiladati azimin. Ya, kaitannya dengan uh, kematian orang besar atau akan hadirnya atau akan lahirnya orang yang besar ya. Maka dengan sabda Rasulullah SAW uh, ah, rembulan maupun matahari dia uh, terjadi gerhana tidak ada kaitannya dengan kematian maupun kelahiran seorang pun di muka bumi ini. Namun dia adalah ayatan namun dia adalah dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di antara tanda-tanda yang lainnya ya. <clears throat> Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Jadi antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala adalah adanya malam dan siang wal wasyamsu wal qamar dan uh, matahari dan rembulan ya ini semuanya adalah tanda Allah Subhanahu wa taala la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahilladzi khalaqahun janganlah kalian sujud kepada uh, uh, uh, kepada matahari maupun kepada rembulan dan sujudlah kepada yang Allah yang menciptakan mereka ya in kuntum iyyahu ta'budun jika kalian uh, benar-benar uh, menyembah kepadanya ya <clears throat> Perlu kita ketahui ya terjadinya gerhana di zaman Rasulullah ini sadifun ya Eh, berbarengan dengan apa yang terjadi eh, musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa wafatnya putra beliau yang bernama Ibrahim binti uh, ibnu uh, Muhammad ya putra beliau ya dari istri beliau yang bernama Amariyah Al-Qibtiyah ya Ibrahim ini wafat uh, berbarengan dengan terjadinya gerhana matahari yang ada pada zaman Rasulullah SAW sehingga sebagian orang mengatakan wah ini uh, matahari eh, bersedih matahari terjadi gerhana karena adanya wafatnya uh, Ibrahim ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah hal demikian ya dengan mengatakan Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillahi yukhawwifu Allahu bihima wa innahuma la yan la yankhasifani li mauti ahadin ya. Rasulullah sendiri yang membantah dia terjadi gerhana itu tidak ada kaitannya dengan kematian seorang pun ya. Eh, tidak ada kaitannya. Ini gerhana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan uh, berkaitan dengan kematian maupun ke, uh, lahirnya seseorang ya. Tidak ada. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman dalam ayat wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa tidaklah kami kirimkan tanda-tanda melainkan untuk uh, takhwif, melainkan untuk menakut-nakuti, ya. Ini kembali lagi tadi seperti kita katakan bahwa eh, yang namanya rembulan, eh, gerhana ini terjadi Allah gandaki untuk untuk menakut-nakuti hambanya. Namun kenapa sebagian orang dengan terjadinya rembulan gerhana ini Uh, mereka merasa bangga dengan mengabadikan jepretan-jepretannya ya foto-foto hasil dia bahkan dia seakan-akan menjadi saksi sejarah yang luar biasa yang perlu dibanggakan ya. Padahal ini adalah tanda kekuasaan Allah yang harus membuat kita takut kepadanya ya. ya dan itu bukan tujuannya ya. Eh, kita melihat uh, melihat uh, apa namanya ya, yang dianggap sebuah keajaiban ya keajaiban ya tanda ke kekuasaan Allah. Tapi bukan membuat kita bangga ya, tapi bukan membuat kita bangga. Itu bukan tujuannya. Bukan tujuan uh, gerhana ini supaya orang yang menyaksikannya bangga, bukan. Namun yukhawifullahu bihi ibadah sebagaimana Rasulullah katakan demikian. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala katakan juga demikian, "Wa man bil ayat illa takhwif." Ini untuk menakut-nakuti ya, untuk menakut-nakuti. Baik. Al-ayat ya eh, adanya rembulan dan matahari menjadi tanda ya karena disebut dengan ayat ya makna al-alamah ya tanda ya ayat juga karena ayat itu ada dua ayat al-kauniyah ayat kauniyah ini yang ada yang disebutkan oleh Rasul oleh Allah ya oleh Rasulullah dalam hadisnya bahwasanya matahari rembulan ini disebut dengan ayat juga namun dia ayatnya jenis ayat kauniyah yang kedua adalah ayat Quraniyah ayat yang ada dalam Al-Qur'an ini adalah semuanya juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ini ayat Al-Qur'aniyah. Eh, ayat kauniyah eh, juga hendaknya membuat kita eh, merasa takut kepada Allah dan merasa kecil kemudian kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita juga adalah mayaf alu indal kusuf, apa yang kita lakukan ketika terjadi gerhana. Maka yang dilakukan adalah bahwa salah adalah salat, berdoa dan berdoa ya. Dalam hadis ini dijelaskan ketika terjadi gerhana adalah hendaknya kita e, melakukan salat yaitu salat gerhana dengan sifat salat yang tadi kita sebutkan dengan tata cara, tata cara salat yang tadi kita sebutkan ya. Kemudian kita berdoa ya. Dan ya, bahwasanya juga e, dengan hadis ini mulai salat adalah ketika mata ketika gerhana itu dimulai, bukan ketika sebelum dimulai gerhana sudah mulai sholat kayak. Ya? Falau annahu shalla wa intaha wal kusufu mazala. Lalu kalau seandainya ada orang yang sholat kemudian selesai sholat sementara gerhana masih belum ber, belum habis, apa yang dilakukan? Fa innahu la tu'adu shalah. Fa innaha la tu'adu shalah. Maka salatnya enggak usah diulang ya, statusnya sudah terlaksana salat gerhananya, walakin yastaghilu bid-du'a setelah sholat hendaknya dia sibukkan diri untuk berdoa ya kita uh, gerhana kita sholat setelah selesai sholat oh ternyata masih maka apa yang kita lakukan nggak usah ngulang sholat ya tapi apa tapi kita uh, cukup untuk berdoa ya kalau bisa kita uh, dari awal gerhana sampai akhir gerhana kita sholat nah maka itu yang diharapkan memang demikian ya, namun uh, kalau ternyata kebetulan selesai sebelum selesainya gerhana maka kita setelah itu bisa memperbanyak uh, untuk uh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inzal al Lalu bagaimana kalau seandainya dalam pertengahan salat ternyata uh, gerhananya selesai? Uh, apakah batal salatnya? Maka enggak ya. Fa innahu yukhaffifuha, ya dilanjutkan salatnya namun dengan yukhafif diperingan ya dipercepat salatnya lianna waktu qad intaha karena waktunya sudah habis ya maka jangan terus-terusan dengan ayat yang tambah panjang lagi Padahal kita sudah uh, tahu ternyata uh, gerhananya sudah habis ya. Ya mungkin kalau sekarang salah satu yang um, di salah satu mungkin informasi dari hisab itu ya manfaatnya mungkin memperkirakan waktu bisalah ya. Memperkirakan waktu terjadinya sekian menit maka sholatnya pun uh, kita perkirakan juga sekian menit ah maka ini satu hal yang bisa membantu juga ya untuk Eh, cuman tadi iklannya untuk halayak maka ini tidak diperkenankan eh, uh, ya, tidak dianjurkan ya. Kalau untuk uh, pengumuman untuk uh, halayak umum karena ini akan mengurangi uh, tujuan daripada terjadinya gerhana itu sendiri yaitu memberikan rasa takut kepada hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita sampaikan di kesempatan ini. Dua hadis yang kita bahas dalam Eh, bab seputar sholat gerhana semoga bisa bermanfaat khususnya untuk kami pribadi dan umumnya untuk semua yang mendengarkan ya.